Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandagi sebagai Katini, Roy sebagai Kidaksa, Edi Juni Dip Diptanala dan pembawa cerita Neni Sumardi Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Candala Gati dan Katini yang akan mencegat dua orang anak buah Ki Gempang. Setelah beberapa saat mengintai dari atas pohon, Candala Gati dan Katini pun segera melompat kemudian berdiri di hadapan dua orang ini. Dua orang anak buah Ki Gempang ini adalah Kidaksa dan Diptanala. Melihat ada dua orang wanita menghadangnya, keduanya pun segera turun dari atas punggung kudanya. Hai, siapa kalian? Kenapa kalian berdiri di situ? <laughs> Apa urusanmu? Aku mau berdiri di sini atau tidak? Kau tidak perlu mengusikku. Eh, Kakang Daksa, nampaknya dua orang yang menghadang kita ini adalah wanita. Tapi mau apa mereka berdiri di sini? Hei Nona, kalau kau tidak mau berurusan dengan kami, menyingkirlah. Jangan ganggu langkah kami. <laughs> Aneh, siapa yang mengganggu kalian? Aku hanya berdiri di sini. Kalau kalian mau melangkah, silakan. Ah, kalian sepertinya sengaja menghalangi kami. Dari cara bicara kalian jelas sekali. Kalian mempunyai maksud-maksud tertentu. Apakah kalian ingin merampok kami? <laughs> Lucu sekali. Mana ada di desa ini perampok seorang wanita? Kalian jangan berpikir bodoh. Atau kalian memang takut melintas di hadapan kami. <clears throat> Bangsat. Lagamu sudah seperti seorang pendekar saja. Menyingkirlah. Ayo menyingkirlah kalian sebelum kami berdua berbuat macam-macam. Kami berdua paling muak melihat wanita sombong kemudian jual laga di hadapan kami. <laughs> Kalau aku tidak mau menyingkir, lantas apa yang akan kalian lakukan? <laughs> Aku tak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Hah? Jika seorang wanita berani berhadapan dengan anak-anak buah Ki Gempang. Hah maka nasib buruklah yang akan diterima wanita itu. Nah, sekarang kalian sudah terlanjur berhadapan dengan kami. Maka kami tidak akan membiarkan kalian seenaknya pergi. Apalagi kalian sepertinya sengaja menantang. Kami sebenarnya tidak ingin menantangmu. Kalau kalian memang anak buah Ki Gempang. Aku ingin sedikit bertanya. Apakah Ki Gempang menyekap seorang gadis bernama Laksmi? Cih! Dari mana kau tahu bahwa kami tadi menangkap Lasmi? <laughs> Mudah saja. Kalian kan manusia-manusia yang rakus dengan wanita. Nah, apa sulitnya kalau aku tiba-tiba bisa menebak bahwa kalian membawa Laksmi? Ah, tutup mulutmu, heh. Rupanya kamu punya hubungan dengan Laksmi. Bagus, bagus sekali. Dengan begitu aku bisa menangkap kalian berdua. Kemudian akan kuhadapkan pada Ki <laughs> Silakan. Kisana. Coba perhatikan baik-baik wajahku. Aku rasa kau masih mengenalku karena aku sendiri masih ingat denganmu. Baik, baik agar lebih baiknya jelas. Aku akan beritahu semua peristiwa yang kita alami. Kau masih ingat, enam tahun yang lalu ketika dua orang wanita mencoba menghancurkan majikan kalian. Nah, kamilah wanita itu. Oh, ah, apakah kau Candala Gati? <laughs> Ternyata ingatanmu masih tajam ke sana. Bagus. Kau kelihatan semakin tua dan semakin gesit saja dalam menjalankan tugas majikanmu. Lagati, aku rasa kita tidak perlu membuang-buang waktu. Sekali lagi Kisanak, apakah di tempat majikanmu ada wanita yang bernama Laksmi? Ah, seandainya tidak. Kalian mau apa? Dan seandainya tidak pun kalian mau apa? Jawab yang jelas ada atau tidak. Hah, Gagang Daksa, sebaiknya kita hajar saja wanita-wanita ini. Setelah mereka lumpuh, lalu kita hadapkan pada Ki Gempang. Ah, <laughs> Wanita-wanita ini memang perlu dihajar. Hai, setan-setan betina. Aku rasa kau tidak perlu banyak bicara lagi. Kalian berdua sudah cukup membuat muak. Nah, rasakanlah ini. Ya! Awas kaki ini! Kisana, lebih baik kau menyerahlah dan katakan yang sebenarnya. Apakah kan lainnya ada di tempat majikanmu? Kau tidak perlu melawan kami, karena kalian bukanlah lawan kami. Ah, bangsat! Mulutmu terlalu sombong perempuan setan. Hm. Buktikan kalau kau benar-benar hebat. Hiya! Diptanala benar-benar geram. Ia terus mencecar Kartini dengan serangan-serangan yang mematikan. Tetapi Kartini yang memang mempunyai ilmu kanuragan tinggi, ia dapat berkelit dengan mudah. Bahkan dapat melontarkan pukulan balasan. Kurang ajar. Ah, pantas saja kau berani sesumbar di hadapanku. Rupanya kau mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Hm, bagus. Aku mau tahu sekali lagi. Apakah kau bisa melontarkan balasan seperti tadi? Hm? Sudah kukatakan bahwa kau takkan sanggup sana. Menyerah lebih baik daripada kau penasaran ingin menghajarku. Wih, iblis betina. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Hah, selama nyawaku masih mendekam di dalam tubuhku, maka pantang bagiku untuk menyerah. Ayo, serang aku lagi. Hei! Sakti pun masih melayani musuhnya dengan sengit. Setelah beberapa saat berlalu, ketika Kidaksa melompat hendak menghunuskan pedangnya, Janda Lagati pun menepis pedang itu dan membalikkannya ke arah tangan Kidaksa. Tanganku, keparat-parat kau setan betina. Oh, oh, oh. masih tidak mau memberitahuku bahwa Laksmi ada di tempat majikanmu, ha? Kau bisa kuberi ampun kalau kau mau bicara jujur. Ayo, jawablah. Apakah Laksmi ada di tempat majikanmu, ha? Tidak. Aku aku tidak tahu. Kau kau tidak bisa memaksaku sekalipun kau membunuhku. Aku tidak akan bicara apa-apa tentang wanita itu. Aku tidak percaya. Baik, aku akan buktikan kata-katamu. Aku mau tahu apakah kau benar tidak tahu akan bicara apa-apa setelah kusiksa? Hei, bukankah tadi kau katakan bahwa kau berani walaupun aku menyiksamu? Hah? Tapi kenapa sekarang kau beringsut mundur? Ayo kemarilah, atau kalau kau masih mempunyai tenaga, Bangun saja. Ayo bangkitlah. Keluarkan seluruh sisa-sisa tenagamu untuk melawanku. Sebelum kau kusiksa, kau tahu aku akan terus mendesakmu sampai kau mengatakan tentang Laksmi. Apapun caranya, Candala Gati terus melangkah mendekati Kidaksa yang masih duduk di tanah sambil memegang tangan kanannya yang buntung. Kidaksa nampak beringsut mundur, wajahnya jadi pucat, darah terus mengucur dari tangan kanannya yang putus. Ayo, bangkitlah sana! kau masih mempunyai tangan kiri yang utuh untuk melawanku. Ini pedangmu. Ambillah pedang itu. Aku tak akan menyiksamu. Aku rasa lebih baik kita bertarung saja. Aku tak akan menyesal sekalipun tidak bisa mengorek keterangan dari mulutmu itu. Kau lihat itu temanmu. Sekarang dia pun sudah tidak berdaya. Mungkin dari dialah aku bisa mengorek keterangannya. Percuma kau tetap tak akan bisa mengorek keterangan darinya. Karena dia pun sama sepertiku. Ah, ah, baik, baik. Baiklah, mungkin tak ada cara lain selain harus mempertahankan diri. Sambil merasakan sakit yang luar biasa, Kidaksa mencoba bangkit sambil meraih pedang yang dilemparkan Agati. Sekarang Kidaksa sudah berdiri sambil menghunuskan pedangnya. Ayo, ayo setan betina. Kita bertarung lagi. Keluarkan seluruh kepandaian yang kau miliki. Ayo. <laughs> Sungguh ah. mengenaskan sekali keadaanmu Kisana. Entah ah. bagaimana jadinya seandainya majikanmu melihat bahwa pembunuh bayaran dalam keadaan ah. sekarat. Ah. banyak mulut. Ayo majulah. Sekalipun aku dalam keadaan begini, aku masih sanggup untuk melayanimu. Yeah! Candala Gati dengan garangnya. Candala Gati berkelit ke samping dengan mudah. Ia sepertinya belum mau membalas serangan lawannya. Sementara itu, Katini sudah berhasil merobohkan Diptanala. Tubuh laki-laki sangar itu sekarang tengah diinjak-injak oleh Katini. Lepaskan tanganku dan injakan kakimu ini perempuan busuk. Ah. Aku tak akan melepaskan keinjakan kakiku ini, ke sana sebelum kau menjelaskan padaku tentang Laksmi. Ah, ah. Apa yang harus jelaskan padamu? Aku, aku tidak tahu tentang perempuan itu. Baik, kalau kau tidak mau mengaku ada atau tidak Laksmi di tempat majikanmu itu, rasakan ini. Jangan, lepaskan Lepaskan tanganku, Nona. Lepaskan tanganku. Aduh, ah, bisa patah nanti. Ah. Aku tidak peduli dengan tanganmu. Ah. Kalau kau mau selamat, cepat kau jelaskan padaku. Tapi kalau kau masih berpura-pura tidak tahu, maka aku tak akan segan-segan untuk membunuhmu. Baik, baiklah. Aku aku akan bicarakan tentang wanita itu. Uh, tapi lepaskan dulu tanganku ini. Ah. Nah, Bicaralah. Oh, wanita itu tidak ada di tempat Ki Gempang. Dia diselamatkan oleh seseorang ketika hendak dibawa teman kami. Jangan kau coba-coba berdusta. Katakan yang sebenarnya. Uh, uh, betul. Sungguh, uh, saya bicara yang sebenarnya. Kalau kau tidak percaya, silakan kau paksa temanku yang sedang berhadapan dengan temanmu itu. Atau kau kurang yakin datang saja ke tempat Ki Gempang. Siapa orang yang telah menyelamatkan Laksmi itu? Apakah dia Nyai Anting Bulan? Ah, tidak mungkin. Bukankah Nyai Anting Bulan sudah pergi cukup lama? Tapi kalau bukan dia, lalu siapa? Hmm. Legati, kemari cepat. Iya. Ada apa Katini? Tinggalkan saja dulu cecunguk tidak berdaya itu. Cepatlah kemari. Baik. Ada apa Katini? Menurut orang ini, Laksmi tidak ada di tempat Ki Gempang. Dia diselamatkan oleh seseorang. Apakah kau yakin dia bicara jujur? Sepertinya begitu. Lebih baik kita kembali menemui Kewarta. Kita selidiki lagi tentang kebenaran dari kata-kata orang ini. Ayo. Hmm, baiklah. Ketika Katini dan Candalagati akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja dari jauh Kidaksa berlari sambil menghunuskan pedangnya. Yeah! keti sempat berkelit dan akhirnya tebasan pedang Kidaksa menghantam ruangan kosong. Kembali Kidaksa mengatur posisinya dan kali ini ia nampak lebih garang. Nafasnya mendesis keras dan saat berikutnya ia pun kembali menyerang. Yeah! Ya, yeah! berhenti. Jangan beri peluang lagi manusia seperti dia. Habisi saja. Oh, habisi! Tubuh kidaksa pun akhirnya roboh ke tanah begitu ditikam pedang pendek milik Candalagati. Tubuh Kidaksa sekarang tidak berkutik lagi dan Candalagati pun segera menarik nafas panjang. Rupanya dia masih penasaran terhadapku. Kemana teman-temannya yang satu lagi? Mungkin dia sudah melarikan diri. Ah, biarkan saja Lagati. Kita toh sudah mendapat keterangan yang jelas. Ayo, kita ke sana. Canda Lagati dan Katini pun segera melompat meninggalkan tempat itu. Malam masih menghampar. Serangga malam pun terus menyandungkan tembang kesunyian. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah dengan Diptanala yang melarikan diri dari tempat itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.